Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat ilmu berkaitan masalah usul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang terakhir kita ambil masih mengenai daripada al-istisna pengecualian. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya yaitu asyartur rabi' ya. Naam. Qala al-mu'allif wa asbahullah asyartur rabi' syarat yang keempat dalam masalah pengecualian An-nutqu bil istisna nutqan yasma'uhu ghairuhu. Jadi ketika orang ingin mengecualikan, mengucapkan dengan pengecualian itu dengan ucapan yang didengar oleh orang lain. Misalnya tuh ngumpul bareng-bareng gini. Jangan bilang masih ngomong pelan-pelan gitu ya, ngomong pelan-pelan tapi antum mengecualikan, yang lain nggak dengar. Paham ya? Nah, misalkan antum nggak dengar kan? Itu nggak bisa. Walaupun dia mengecualikan, dia harus mengungkapkan apa? Zaujati na'am barakallahu fikum mutallaqah. Zaujati mutallaqah. teman nggak dikeras sama dia. Yang dengar cuma dia tuh aja. Yang lainnya nggak dengar. Sah nggak nanti pengecualiannya? Tidak sah. Kita lihat. Anutku nutqu bil istisna nutqan yasma'uhu ghairu. Syaratnya adalah apa? Pengucapan dengan pengecualian itu adalah dengan ucapan yang didengar oleh orang lain. Bayyanahu al-muallifu biqaulihi, muallif menjelaskan dengan ucapannya, wanutku nutqu ma isma'i min qurbihi bi man bi qurbihi, wa nutqu isma'i man bi qurbihi. Dan mengucapkan bersamaan memperdengarkan orang yang di dekatnya. Ai yushtaratun nutqu bil istisna, disyaratkan mengucapkan dengan pengecualian wa an yasma'ahu min man biqurbihi wa an yusmi'ahu man biqurbihi dan hendaknya dia memperdengarkan pengecualian tersebut kepada orang yang di dekatnya ay yantiqu bihi nutqan yusnam yasma'u ghairuhu yaitu dia mengucapkan dengan pengecualian tersebut dengan ucapan yang lainnya itu mendengar maksudnya ya yang lain juga mendengar seperti itu maksudnya na barakallahu fikum Misal hulau qal, contohnya kalau contohnya kalau seandainya ada orang berkata, "Indila kami ah." aku mempunyai hutang kepadamu seratus Wa ilah asyara. Kamu ketika itu meniatkan. Eh, niatkan. Nah, antum tahu enggak kira Aku punya hutang kamu seratus Nah, dia sudah diam. Padahal di dalam ketika dia diam itu dia meniatkan kecuali sepuluh itu loh. Paham ya? Oleh karena itu yang namanya kalam itu harus diucapkan. Secara bahasa pun kalam diucapkan. Adapun yang mengatakan kalam secara bahasa ibarah, sebuah ungkapan tentang sebuah tulisan atau isyarat itu tidak benar. Kalam itu secara bahasa pun harus diucapkan. Nutkun mufhimun. Pendapatnya saya. Kalau cuma diam ini kan orang enggak paham. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun isyarat ataupun tulisan itu bukan kalam tapi apa? Di dalamnya mengandung makna kalam. Seperti itu caranya. Naam. Kita lihat di sini. Wa nawa illa asyara. Kemudian dia meniatkan kecuali 10. Duna an yantak duna an yantiqa fayalzamuhum mi'ah. Tanpa dia mengucapkan, cuma niatkan saja. Maka harus tetap dia punya hutang 100. Wala yasul istisna'uhu dan tidak dibenarkan pengecualiannya. Mafhum ya? Wa kadzalika law qala indilaka mi'ah. Demikian pula atau seperti itu pula bila ada orang berkata, aku mempunyai hutang kepada seratus. Wakala kemudian dia mengatakan ilah asharah. Nah, Dia ngomong ilah asharah, ngomong diucapkan juga. Duna an yasma'ahu ahadun, tapi enggak ada seorang pun yang mendengar. Cuma dia tak yang mendengar. Pelan mungkin ya dengan suara pelan tadi itu ya. Falah yasih itu enggak benar. Pengecualian seperti ini enggak benar. Li'annahu la budda an yasma'ahu min man dikarenakan harus eh, terdengar oleh orang yang di dekatnya. Paham ya? Jadi pengecualian itu harus didengar oleh orang yang dekatnya itu loh. Kalau dia ngomong walaupun ngomong dilafatkan suaranya pun ada tapi yang dengar cuma dia sendiri enggak sah pengecualiannya. Paham ya? Naam. Wa hadza mabniyun ala annahu yang seperti ini dibangun Nah, barakallahu fikum bahwasannya orang tersebut atau dibangun bahwasannya permasalahannya hal yahsulun nutqu biduni isma'il khair amla. Sekarang apakah terjadi pengucapan itu tanpa didengar oleh orang lain? atau tidak. Paham ya? Kalau kita pahami baik-baik perhatikan, ketika orang mengucapkan sesuatu itu apakah mesti didengar oleh orang lain atau terkadang dia mengucapkan sesuatu tapi yang dengar dia sendiri? Karena dua kemungkinan kan? Nah, kalau dia keras mungkin yang lain dengar. Kalau dia pelan-pelan mungkin dia sendiri yang dengar. Apa maksudnya? Itu kita lihat. Wa yanbani 'ala hadza mas'alatun fi adkar shalah. Maka terbangunlah dari sini permasalahan zikir-zikir dalam masalah salat. Antum salat Allahu Akbar takbiratul ihram. Ini kita. Diam aja dia seawal itu. Nah, ya akhir salat belum? Sudah. Kok diam aja sih? Sudah baca di dalam hati. Sudah dibaca tapi dalam hati. Salatnya sah kira-kira? Salatnya sah enggak kira-kira? Dibaca dalam hati katanya. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena yang zikir itu kan di lisan. Yang di dalam hati apa namanya? Niat. Bedakannya, az mahaluhu mahalluhu fil lisan wan niyyah mahalluha fil qalb. Itu kaidah itu. filisan, fil lisan. Nah, wan niyyah mahalluha fil qalb. Maksudnya zikir itu tempatnya di lisan, kalau yang namanya niat tempatnya dalam hati. Sehingga kalau antum misalkan lihat orang salat kelihatannya khusyuk, Allahu akbar, diam aja, mulutnya diam ya. Lalu lama salatnya, enggak sah salatnya. Lah baca enggak? Baca dalam hati enggak sah. Paham ya? Karena Rasulullah saja ketika salat nampak dari bacaan beliau ketika tergerak apanya? lehyahnya, jenggotnya menunjukkan gerak gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, kata beliau kita lihat, hal yustaratu an yasma'al insan nafsahu aw man qurbihi idza qara al-Fatihah. Apakah disyaratkan? Ya, nah, manusia itu mendengar atau manusia itu memperdengarkan dirinya sendiri atau memperdengarkan apa orang yang di dekatnya apabila dia baca Al-Fatihah. Paham ya? Ketika antum baca Al-Fatihah, apakah harus yang lainnya harus dengar? Intinya untuk masalah itu, kalau masalah Fatihah ya, itu nggak harus yang lainnya itu dengar, tapi ininya melafatkan. oh ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun ini pembahasannya saya beda dengan sebelumnya ya. Cuma beliau ikutkan kita lihat. Fihi khilafun bain ahli ilm. Di antara ahli ilm ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan la yushtaru la yushtaratu al-isma' madama nam nataqa wa in lam yusma' Artinya tidak disyaratkan harus yang lain itu dengar. Selama dia mengucapkan. Oh nutkona, nutkona, nutkona diucapkan. Lafatnya. Walaupun tidak diperdengarkan orang lain. Antum misalnya salat duhur, salat asar, sir enggak bacaannya? Sir atau baca kan melafatkan kan? Nah, walaupun yang lain tidak men mendengar, sah saja. Nah. Wa qala akharun yushartu dhalik. sebagian mereka mengatakan, "Iya, syaratkan. Kamu ketika baca harus syaratkan agak dikeraskan sedikit biar orang yang lain itu dengar. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wal istisna mabniyun ala hadza. Katanya pengecualian pun dibangun seperti ini. Dibangun seperti ini pembahasannya katanya. Kalau qala ana qultu. Kalau seandainya mengatakan nam kalau seandainya dia mengatakan ana qultu aku mengatakan indilah kami'ah. Aku punya hutang kepadamu 100. Wa qultu illa asyarah. Kemudian aku mengatakan kecuali sepuluh. Ini jelas ya ini kalau ini sah ya mengucapkan Fakalu tapi ternyata lam nasma' Kami tidak mendengarkan pengecualian tadi. Faqala ana kultuhu. Aku sudah mengatakan kok. Fa inna hunyu halaf 'indal qadhi. Seperti ini keadaannya. Kalau dia benar-benar sudah ngomong, cuma yang lainnya tidak dengar. Pamit ya? tapi sudah ngomong ya, yang lain tidak dengar. Nah, barakallahu fikum. Aku punya hutang kepadamu 100 kecuali 10. Yang lainnya enggak dengar. Ya, kemudian memang kamu sudah belum sudah kami nggak mendengar kok misalkan. Nah, seperti ini fa innahu yuhallaf 'indal qadi, diminta sumpah di hadapan qadi orang tadi. Fa in halafa sahlisna kalau dia sudah sumpah, wallahi demi Allah aku sudah mengucapkan. Berarti sah. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa ala ra'yil muallif, namun berdasarkan pendapat muallif la yasih tidak benar, tidak boleh li'annahu la budda min isma'i man bi qurbihi. Karena syaratnya muallif apa? Harus diperdengarkan orang yang dekatnya. Paham belum ya? Nah, ini berarti berdasarkan ini salatnya enggak sah. Jadi kalau antum salat sir itu zuhur sama asar harus diperdengarkan ngomong apa bacanya harus diperdengarkan yang lain dan dengar itu. Paham ya? Berdasarkan ini ya. Nah, tapi pendapat yang sahih yang penting antum sudah baca melafadzkan menut, paham ya dengan sir sah sudah. Paham ya? Karena surat Al-Fatihah termasuk apa rukun. Yang namanya rukun kalau tidak dibaca atau tidak ada di situ, salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab muttafaqun alaih hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Naam. Paham sana ya? Mahum? Naam. Jadi ketika sholat upayakan walaupun pikirannya pun banyak pikiran, banyak hutang, upayakan tetap lafaz itu dimunculkan. Paham ya? Karena sebagian orang karena saking banyak pikirannya ya, puas banyak pikiran pokoknya dia. Allah Akbar. Diam aja dia. Mikirkan yang tadi itu, banyak pikiran. Sampai selesai pun diam. Sah enggak salatnya? Enggak sah salatnya. Walaupun alasan dibaca dalam hati. Dalam hati bukan bacaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat sini yang terakhir. Asyartul khamis syarat yang kelima an al istisna qabla an yastasni. Jadi orang itu hendaknya meniatkan pengecualian sebelum dia mengecualikan. Jadi orang ini yang ngomong tadi, sebelum dia mengecualikan hendaknya dia meniatkan itu adalah pengecualian. Nah, seperti itu. Qala al-mu'allif mu'allif berkata, wa qasduhu min qabli nutqihi bihi. Dan dia mengarahkan tujuannya, maksudnya niatnya sebelum dia mengucapkan dengannya. Ai annahu istaratu an yang istisna qabla an yastathni. Maksudnya hendaknya eh, maksudnya adalah disyaratkan bagi orang tersebut untuk meniatkan pengecualian sebelum dia mengecualikan. Fa illam yanwih kalau seandainya dia tidak meniatkan illa ba'd kecuali setelah dia ngomong baru diniatkan lam yasih ini enggak benar jadi sebelum dia mengecualikan harus meniatkan terlebih dahulu. Misal dzalik contohnya, qala rajulun, ada orang berkata, kullu zaujati tawaliku. Semua istri-istriku diceraikan. Ngomong itu misalkan ya, faqilalahu kemudian dikatakan pada orang tersebut, illa fulana, kecuali fulana. Faqala illa oh, fulana, kecuali fulana. Berarti kan lain ini pembahasannya. Dalam artian kan dia kan awal mulanya apa? mengatakan semuanya terus dia diam. Ada yang ngomong kecuali fulana. Jadi Dia ikut-ikutan, iya kecuali fulana. Paham ya? Berarti kan awalnya nggak niat kan awalnya. Dia awalnya nggak niatkan kecuali fulana kan? Karena ada orang omong usul baru omong kecuali fulana dia bilang, iya kecuali fulana." Niatkannya setelah menceraikan tadi itu. Paham belum ini? Nah, itu tidak benar menurut pendapat sini. Au qala kullu zaujati tawaliqu atau mengatakan semua istri-istriku Naam aku ceraikan. Summa fi asna'il kalam nawa. Nah, di pertengahan ucapan itu semua istri-istriku aku ceraikan. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, di pertengahan sudah meniatkan. Meniatkan siapa itu, kecuali siapa? Wa qala illa fulana, kecuali fulana. Fala yasih juga enggak benar katanya. Meniatkan itu awal sebelum dia menceraikan. Tahu ya? Naam. Ini pada pendapat ini ya. Li'annahu la budda an yanwiyahu qabla tamamil mustasaminhu. Dikarenakan dia harus meniatkan sebelum sempurna mustasaminhunya. Sebelum sempurnanya dikecualikan. Wa hadza ala kalam mu'alif ini berdasarkan pendapat mu'alif. Was sahih ini perhatikan was sahih ini. Was sahihu annahu la yushtaratu wa anna al-insan la wistasna walau ba'da an intahal kalam ma dama muttasilan fa innahu yasih pendapat yang sahih tidak disyaratkan harus meniatkan dan bahwasannya manusia kalau seandainya dia mengecualikan walaupun dia setelahnya baru mengecualikan nah setelah habis pembicaraan semua istriku aku ceraikan nah selesai itu kan kecuali fulana itu pendapat yang sahih madama mutasilan fa selama masih bersambung maka apa dibenarkan pengecualian paham ya dibenarkan pengecualiannya ya selama masih bersambung tidak dipisahkan dan pemisah yang sudah kita sebutkan kemarin ya pemisah di antaranya yang pembatal apa di antaranya kemarin berbicara dengan pembicaraan yang di luar pembahasan, ya enggak? Kemudian apa lagi kemarin? Apa lagi kemarin? Eh? Nah, berhenti lama jaraknya. Itu di antaranya kemarin ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Wajadulul yadullu kisah tu Sulaiman dan yang menunjukkan hal tersebut adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam hina kal ketika Nabi Sulaiman mengatakan wallahi demi Allah la atufanna laila ta'ala tis'ina imra'atan talidu kulla wahidatin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah. Nabi Sulaiman waktu itu lupa tidak ngomong insyaallah. Paham ya? Nabi Nabi Sulaiman mengatakan demi Allah sungguh malam hari ini semalam ini aku akan mengelilingi semua Nah barakallahu fikum atau mengelilingi 90 wanita, 90 istri. Dikelilingi semua maksudnya itu berhubungan badan gitu ya. Nah kemudian masing-masing istri tersebut akan melahirkan seorang apa? Seorang anak yang masing-masing bisa berjihad di jalan Allah. Paham ya? Ini tanpa Nabi Sulaiman waktu itu tanpa apa mengecualikan. Bilang insyaallah. Faqala lahu malak. Nah kemudian nah barakallahu fikum ada seorang raja yang berkata kepadanya, "Qul insyaallah Katakanlah insyaallah, falam yakul. Nabi Sulaiman tetap enggak mengatakan. Enggak mengatakan falam yakul Allah. Las lastikbaran. Nabi Sulaiman tidak mau mengucapkan insya Allah bukan karena sombong. Wa innama tahqiqan lima yurid. Tapi benar-benar dia itu akan mewujudkan apa yang dia inginkan. Tapi kan keliru. Keliru enggak kira-kira? Keliru. Nah, fatafa ala tis'ina imra'atin, ala tis'ina imra'atan kemudian dia pun keliling berhubungan dengan 90 istri tadi itu, falam talit minhunna illam ra'atan wahidatan maka tidaklah melahirkan dari istri-istri kecuali na barakallahu fikum satu istri saja itu pun waladat syaqa insan melahirkan separuh manusia paham ya wala alam bertanya kayak apa yang jelas seperti itu na barakallahu fikum mahum salah ya Naam. Isyaratan ila anal masyiah masyiatullah ini memberikan isyarat bahwasanya kehendak memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, naam ini juga dipakai dalil bahwasanya lafaz insyaallah itu bagus sekali. Nah, Jadi kalau antum sumpah demi Allah aku tidak akan masuk rumahnya sebulan, itu kalau cuma segitu tak, itu nanti resikonya suatu ketika antum masuk harus bayar kafarah. Harus bayar apa? 6 kafarah. 6. Kalau misalnya sebulan ternyata baik orangnya akhirnya antum masuk. Kan membatalkan sumpah. Tapi kalau antum bilang demi Allah aku tidak akan masuk Allah. insyaallah. Lafaz insyaallah ini ini pengecualian. Berarti insya Allah tersebut penting sekali ya. Bagus sekali na'am. Walihada kalau Allah Ta'ala Rasulnya oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman terhadap rasulnya wala taqulanna li ini fa'ilun dalika ghada illa Allah Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan untuk sesuatu perkara sesungguhnya aku akan melakukannya di hari esok. Ngomong gitu kecuali Allah kecuali nam Allah SWT menghendaki maksudnya kecuali mengucapkan insya Allah. Wa qala Nabi SAW ba'da an dzakara kisah Sulaiman, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan setelah menyebut na'am barakallahu fikum, beliau berkata setelah menyebutkan kisah Nabi Sulaiman, "Lau qala insyaallah lam yahnas." Kalau seandainya na'am barakallahu fikum hafizakumullah Nabi Sulaiman waktu itu mau mengucapkan insyaallah niscaya dia akan menjumpai apa yang dia inginkan. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Yakni la wulidalahu tis'una ghulaman, saya akan dilahirkan darinya 90 anak lelaki yuqatiluna nafsalillah. Semuanya mereka apa? Nah, berjihad jalan Allah taala, berperang jalan Allah taala. Wakana darakan hajat ini dan nah beliau pun akan menjumpai apa yang dia inginkan. Kalau seandainya mau mengucapkan insyaallah. Nah, ma'annahu lam yanwi illa ba'da an qala lahul malak qul insyaallah bersamaan dan itu bahwasanya dia tidak meniatkan Nabi Sulaiman kan tidak meniatkan Enggak meniatkan dengan lafaz insyaallah. Ya, bersamaan dengan itu bahwasanya beliau tidak meniatkan kecuali setelah mengucapkan ucapan tadi itu. Nah, kecuali setelah mengucapkan ucapan tadi yang diucapkan oleh raja tadi itu. Qul insyaallah. Wa yadullu lidzalika aidan ya al-hadis sabiq dan juga yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang telah lewat alladzi dzakarnahu hina qala al-Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kami sebutkan ketika Abbas berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal Nah, bahwasannya kita tanah haram ini haram, enggak boleh memotong pohonnya, enggak boleh nyabut enam duri-durinya, kemudian selama dikecualikan ilal idkhir, kecuali pohon idkhir. Paham ya? Naam. Faqala Nabi sallallahu alaihi ilal idkhir, kemudian Rasulullah mengatakan illa al idkhir. Faswabu, maka pendapat yang benar, annahu idza nawal istisna ba'da faraghihi min al-mustasna minhu, fa huwa sahihun ma lam yatul fasl, ya kan? Pendapat yang sahih bahwasannya Nah, apabila dia meniatkan pengecualian setelah dia selesai berbicara dan setelah dia selesai mengecualikan, maka itu benar. Selama apa? Tidak panjang pemisahnya. Malamnya tul apa al-fasl. Selama pemisahnya tidak panjang. Au yatashaghal bi ghairihi atau selama tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Mimma la ilaqata lahu bil maudhu' dengan perkara yang tidak ada keterkaitan dengan pembahasannya. Berarti dua ya penyebabnya ya. Yang enggak sah itu kalau pemisahannya panjang atau karena diselingi dengan pembicaraan di luar pembahasan. Maafkan salah ya. Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala atau hewan dikit lagi. Enam faedah sebuah faedah. Lauqina lil muallim kalau seandainya dikatakan dari lil muallim, muallim itu berarti guru ya. Kalau murid namanya muta'allim. Bedakan muallim itu guru, kalau muallim itu ta'lim, kalau muta'allim ta'allum. Paham belum? Jadi kalau antum mau berangkat berangkat ke mana? Ta'lim atau ta'allum? Ta'allum. Kalau guru berangkat ke mana? Ta'lim. Paham ya? Cuma orang kadang sudah terlanjur keliru ya. Mau ke mana? Ah, mau ta'lim. Padahal artinya ta'lim apa? Ngajar. Paham ya? Padahal dia berangkatan anu belajar. Jadi ungkapan seperti itu memang sudah terlanjur keliru. Paham ya? Ini bikin halakoh ya, bikin halakoh ini. Bikin halakoh. Halakoh ini itu tukang cukur artinya. Halakoh. Paham ya? Yang benar apa? Halqah. Halqah. Kalau halaqah jamak dari halik tukang cukur. Fajirun fajara. Kafirun kafarah. Fasikun fasaqah. Halikun halaqah. Ini pernah tanbih Syekh Fatul Qadasi waktu itu ya. Sebagian ikhwah sudah terlanjur ngomong. Ayo bikin halaqah yuk. sepuluh sepuluh katanya. Untuk makan loh, bikin halaqah. Artinya bikin apa artinya? Tukang cukur. Paham ya? <laughs> Nah, Allah musta'an. Yang penting bikin halqah. Itu tanbih ya, namanya lahan, kekeliruan dalam mengucapkan. Allah musta'an. Ini juga tadi itu. Mau pergi mana, akh? Mau ta'lim. Aslinya kalau dia itu orang pelajar, ta'lum. Kalau guru mungkin, ustaz mau kemana ustaz? Mau ta'lim. Benar. Karena dia mengajar gitu loh. Ini sekedar ungkapan kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Laukila kalau seandainya dikatakan lil muallim kepada seorang guru hal yujad darsun ghadan? Apakah besok ada pelajaran? Faqala na'am. Iya. Walam yakul insyaallah, tapi ustaznya enggak ngomong insyaallah. Fahal hadza minal manhi anhu? Apakah seperti ini dilarang? Liqaulhi ta'ala dikatakan firman Allah Ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ya illa insyaallah dan jangan sekali-kali engkau mengucapkan suatu ucapan besok aku akan melakukan seperti ini kecuali engkau mengucapkan insyaallah al-jawab fihi tafsil, ada rinciannya. Jawabannya ada rinciannya. In kana hadha khabaran amma fi nafsihi fa laysa bimanhiyan anhu. Kalau cuma ini pengkabaran saja, iya. Besok ada talim enggak Ustaz? Iya. Kalau cuma pengkabaran saja terhadap apa yang ada dirinya, ini enggak dilarang. Naam. Tapi wa in kana yuridu annahu sayaf'al ay sayaqul fi'l. Tapi kalau yang diinginkan adalah benar-benar besok mau ngajar, dan pasti terjadi ngajar pasti. enam fahadaman manhiyun anhu. Ini dilarang karena harus mengatakan insyaallah tadi itu. Kalau cuman mengkabarkan Pak, besok ngajar nggak Ngajar. Misal kita gitu aja. Tapi dia belum memastikan pasti ngajar. Nah, kalau dia ngomong pasti ngajar ya harus pakai insyaallah. Pasti ngajar insyaallah. Nah, itu. Paham ya? Penting itu ya. enam Walihada ja'a fil ayah inni fa'ilun dzalika ghada. Sesungguhnya aku akan mengerjakan hal tersebut besok. Fa fi hadhil hal yalzam qaula insyaallah dan dalam keadaan seperti itu maka mengharuskan ucapan insyaallah li annaka la tadri ayuhalu bainaka wa bainal fi'li amla karena kamu enggak tahu apakah dihalang-halangi antara dirimu dan perbuatannya tersebut ataukah tidak amma ma akhbarta bihi an nafsik Adapun yang sekedar apa yang kamu kabarkan tentang dirimu minal azimah berupa azimah azimah itu keinginan kuat fahadha waqi'ul an. Nah, maka yang seperti ini terjadilah sekarang. Tapi yang maksudnya itu? Naam ucapan Insya Allah itu pun juga pada tempatnya. Seringnya diucapkan ya tentunya sebelum terjadinya sesuatu. Kalau antum puasa Senin Kamis misalkan. Eh, ketika buka puasa hari Senin tanya, "Ya akhi, antum tadi puasa enggak Allah, Padahal puasa sudah bukannya. Keliru enggak ucapan itu? Keliru, sudah terjadi. Kecuali kalau dia pagi hari jam 8 antum hari ini puasa Insya Allah. Benar, karena kita enggak tahu nanti di akhir sore nanti eh, buka atau tidak enggak kan tahu kan itu. Nah, tapi kalau ucapan insya Allah diucapkan setelah terjadi itu keliru. Kamu tadi puasa nggak? Insya Allah. Padahal dia puasa kan? Udah buka bertanya, tadi kamu puasa? Insya Allah jawabnya. Keliru nggak? Na'am barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka